Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Eh, Begini dulu seperti yang tadi dijelaskan dalam kita akan berbicara bahwa eh, akan dahulu ikut kolonel imam itu hukumnya makruh. Nah, bagaimana hukumnya jika di dalam atahiyat? Nah, kita sebagai makmum itu cepat bacaannya itu contohnya seperti uh, imam itu sudah uh, imam itu baru baca tahiyat itu baru nah kita makmum itu sudah nyampe sholawat dan sebagainya nah mungkin karena satu imam itu bacaannya tidak terdengar oleh kita nah terusnya kita itu ingin membaca sunnah Allah ma'ani wa'amu dirikan amata bin seperti itu nah sedangkan imam itu tidak pernah baca jadi kita alami yang kaki itu harus salah Nah, itu hukumnya seperti apa? Nah, terus Nah, ini juga satu pernah mendengar bahwa jika ada makmum yang sendirian sumnya di belakang, itu makmum yang sebenarnya di depan itu harus mundur ke belakang. Apakah benar? Nah, terus kalau ada makmum yang lain lagi datang, kita harus maju lagi. Nah, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mendahului rukun kauli hukumnya makruh. Tapi membarengi di sini adalah tidak. Bareng ya. Tahsahud Anda baca bah, bareng beda rukun kauli dengan rukun fi fi'li. Kalau mendahului itu orang imam belum Fatihah, Anda sudah fa Fatihah. Baik. Kalau tadi pertanyaannya, imam membaca tasyahudnya terbatas kepada yang fardu saja. Enggak pakai sunnah misalnya. Alhamdulillah ini ada pertanyaan saya ingat. Masalah kunut. Imamnya nggak mau kunut. Imamnya imam nggak tahu imam apa itu. Ya imam banyak. Orang di Indonesia madhab syafi'i kok nggak pakai kunut. Sok pinter lagi. Orang nggak pakai kunut adalah hak kalau dia ngikuti Imam Abu Hanifah. Orang nggak kunut bener, cuman kadang-kadang orang aneh-aneh ini gara-gara pergi kemana itu pulang sudah kunutnya nggak ada. Gara-gara buku selembaran bid'ah bid'ah kunut hilang. Ilmu tidak semudah ilmu tidak diambil dengan selembar kertas. Berjilid-jilid orang belajar itu. Baik, kalau ternyata imam anda itu membaca tasyahudnya hanya yang fardu saja, misalnya sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Nah, kan selesai sudah. Kan fardunya sampai di situ kan wajibnya. Ibu harus tahu yang wajib itu tambahan itu sunnah, Bu. Jadi kita harus tahu wajibnya sampai asyhadu Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad pun khilaf, bukan wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Sah salatnya. Lah saya sebagai makmum kan pengen baca doa yang banyak. Nah, Anda saat itu boleh melanjutkan doa Anda ya. Anda melanjutkan doa Anda sampai Anda puas gak ada masalah sebagai makmum karena di situ pun Anda tidak tergolong orang ketinggalan satu rukun salam karena tidak murni satu rukun salam nggak sempurna jadi yang maksud ketinggalan satu rukun itu kebayang begini bu bapak rukuk dengan imam lalu imam berdiri iktidal itu ketinggalan satu rukun belum belum kalau bapak kalau imam sudah mulai sujud maka anda ketinggalan satu rukun jadi kalau imam salam anda belum salam itu belum ketinggalan satu rukun. Jadi kalau anda ingin menyempurnakan doa, sempurnakan doa anda. Setelah itu anda berassalamualaikum. Di dalam kunut, lihat. Kalau ternyata imam anda, dan ini hati loh dalam madhab kita Imam Ash-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal. Termasuk fatwanya orang-orang yang katanya anti kunut, itu ternyata mereka ya diam-diam ya. Harus patuh dengan ulama terdahulu. Ini fatwa dari Saudi muncul kalau kalau imamnya tidak kunut bagi yang biasa kunut tetap diimbau untuk kunut. Apalagi dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka kalau imam tidak kunut subuh maka tetap disunahkan bagi Anda untuk kunut subuh. Semoga Anda bisa haji dan umroh. Amin. Cuman jangan ikut-ikutan semuanya yang ada di sana gara-gara nggak kunut nggak ku kunut. Kalau mereka tidak kunut maka Anda tetap berku kunut lanjutkan. Dia sampai sujud tidak akan ketinggalan satu rukun. Sepanjang apa sih kunut Anda? Allahumma hdina fiman hadait sampai ya Bro. Jadi waktu Anda kalau tahu imam tidak kunut, Anda bersegera saja. Sami Allahumma liman hamdah. Setelah Anda baca Allahumma hdini fiman hadait wa afini wa Baru Anda menyusul su sujud. Baik, jadi untuk menyempurnakan kunut, maka itu boleh-boleh saja tapi lagi-lagi jangan sampai ketinggalan ya dengan dengan dua rukun utuh. Imamnya sudah sujud sampai duduk lagi sujud lagi masih kunut nggak bener, jadi masih bisa kunut dan disunahkan tetap kunut cuman kadang ini nggak tahu ya sampai ustadznya pun kadang ragu sampai Saudi itu sudah langsung ikut-ikutan nggak kok kan, padahal fikihnya sudah jelas kok coba ibu-ibu yang umroh kunut nggak kemarin ada yang kunut yang nggak kunut nggak boleh pakai nggak nanti karena kita biasa sun, kita sunnah kok Sunat kan nggak boleh. Jadi kalau imamnya tidak kunut, maka kita kok keyakinan ilmu nggak usah diragukan ini ilmu di dalam madhab kita Imam Ash-Shafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kunut tetap ah, ada. Jadi tidak usah ragu. Imam tidak kunut kunut. Nggak usah ini fatwa fatwanya bin bin itu loh. Ada fatwa bin bin siapa? anda enak nyebut namanya. Itu sudah mengatakan boleh dalam fatwanya bin bin dari Saudi itu. Bin bin. Fatwa bin siapa, bin siapa, masalah kunut ditanya orang, nggak bisa ngomong karena ulama mengatakan bagi orang yang kunut, mereka menganggap kunut masalah khilafiyah. Khilaf antara jumhur dengan Abu Hanifah. Bagi yang tidak, ya, bagi yang biasa kunut kok ketemu imam tidak kunut, maka tetap disunahkan dia untuk kunut karena dia punya kesunahan kunut. Selesai. Jadi anda yakin nggak usah ragu lagi kunut, tetap ku kunut. Cuman kenapa ada orang keras sekali bu? Kadang-kadang kita sendiri ke bawah. Tidak kunut. Atau Anda punya imam lupa. Pernah nggak imam lupa? Pernah. Tetap Anda disunahkan ku kunut. Baik. Imam lupa, Anda tetap disunahkan ku kunut. Baik, itu saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Makmum yang sendirian di sop yang paling belakang itu makruh kalau sendirian. Dan kemakruhannya menghilangkan pahalanya berjamaah dan benar apa yang Anda katakan bahwasanya kalau ada orang makmum di paling belakang, maka dihimbau dia untuk minta tolong dengan orang yang ada di depannya. Jadi ngambil, makanya sop itu harus diatur tata yang benar. Permasalahannya kalau kita urusan sama orang nggak pernah ngaji. Anda sholat sendirian di sop paling belah, belakang, maka Anda disunahkan untuk memberitahu orang yang di depan Anda, ngasih tahu agar mundur. Dan waktu memberitahunya adalah setelah Anda takbiratul ikhram, Anda sendiri yang di belakang, takbiratul ikhram Allahu Akbar, baru Anda tarik orang yang di depan Anda untuk mun mundur. Jadi menariknya adalah setelah takbiratul ikhram, bukan ditarik dulu. Dan bagi orang yang ditarik, tahu dia belum takbiratul ikhram, nggak boleh mundur. Ya. Jadi kalau Anda ditarik orangnya belum takbiratul ikhram, Anda tidak usah mun mundur. Tapi kalau sudah tahu dia itu sudah takbiratul ihram, Anda mau mundur. Jangan-jangan nakal setelah Anda mundur, dia belum takbiratul ihram, dia mundur, Anda mundur, dia masuk kan kurang ajar namanya. Ya, jadi memang harus ada aturannya. Baik. Dan bagi yang ditarik sunnah untuk membantu. Biarpun Anda di sop yang paling pertama, hanya satu sop, tok. Dan sop itu dihibur, dibangun lagi sop yang kedua dari tengah yang paling lurus dengan imam, paling dekat dengan imam. Bukan di pojok sana, itu bikin masalah. Di tengah. Yang ditarik adalah orang yang paling dekat. Nah kalau sudah bolong, merapat, merapat, merapat, merapat, merapat, merapat. Baik. Kalau ternyata nanti kosong depan satu nggak apa-apa, tapi di dua belakang dua kosong ini bukan termasuk kosong yang menghilangkan pahala berjamaah. Aslinya jika sop pertama belum penuh, maka kita tidak boleh membuat sop di belakangnya. Kecuali di saat kita di belakang hanya sendiri, maka kita membawa teman. Gak apa-apa sop belakang yang depannya kosong satu. Cuma nanti kalau ada orang datang memenuhi sop yang pertama, Nah, jadi betul. Jadi misalnya begitu tadi. Ke belakang. Saya sholat sendiri di belakang, saya menarik orang yang di depan saya. Orangnya mundur. Setelah berdua mundur, ada orang datang. Maka dia yang datang memenuhi. Kalau yang datang ternyata di samping kita, yang tadi mundur boleh maju lagi ke tempat yang kosong lagi. Dan itu memang tata cara sholat berjamaah yang benar. Wallahu a'lam bisawab.